Mas sekalian. Satu ketika ada seorang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, saya ini orang bodoh, nggak berilmu. Saya ini sangat sedikit memikirkan akhirat dan terlalu banyak ngurusin dunia. Terlalu sedikit ibadah saya terlalu banyak maksiat saya terlalu banyak kezaliman saya terlalu sedikit perjuangan saya ya kurang lebih gambarannya kayak ya semua yang hadir di sini yang namanya semua tanpa terkecuali termasuk yang ngomong jelas mohon petunjuk ya Rasulullah bagaimana agar saya jadi orang baik dan hidup saya senantiasa diri dari Allah Pertanyaan diamini. Amin itu kalau doa. Ini pertanyaan kok diamini. Rupanya ayu oon. Ini seorang sahabat mohon petunjuk dan bertanya kepada Rasulullah, saya yang bodoh, saya yang banyak dosa, kata sahabat tadi, saya yang sedikit ibadah, saya yang sedikit nilai jihadnya, Bagaimana agar menjadi orang yang baik dan hidup saya diridai Allah. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk. Simple. Istafti khalbak, istafti khalbak, istafti khalbak. Kamu minta fatwa pada hatimu, kamu minta fatwa pada hatimu, mintalah petuah pada hatimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa, bagaimana hatimu menasehati, ikuti, pasti kamu akan menjadi baik. Karena sesungguhnya hati itu senantiasa berpihak kepada kebaikan. Orang itu asal mengikuti hatinya pasti jadi baik. Orang jadi jahat itu karena mengikuti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Berarti mengikuti keinginan diri sendiri. Yang benar harusnya akan mengikuti keinginan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesannya Rasulullah, kalau ingin jadi orang baik, hidup senantiasa diri Allah, Tanya pada hatimu, minta fatwa pada hatimu, minta petunjuk pada hatimu. Bagaimana hati berkata, bagaimana hati memberikan fatwa, memberikan petunjuk, ikuti, pasti kita akan jadi baik. Cuma sekalian, pada dasarnya setiap manusia itu hatinya baik. Hati selalu berpihak pada kebaikan. Sesuatu itu kalau baik, demi Allah, setiap hati manusia mengatakan dan setuju bahwa itu baik. Sebaliknya, sesuatu itu kalau jelek, hati setiap manusia demi Allah setuju dan mengatakan bahwa itu jelek? Kalau kurang percaya, tolong pertanyaan saya dijawab untuk membuktikan ini. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Kurang semangat, maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Nah, lihat iya, jawabannya kayak pernah ngalamin. <laughs> Maling itu ngerti kalau yang dilakukan salah, karena yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Hatinya sudah mengatakan bahwa yang dilakukan itu jahat. Maka sering saya sampaikan, tidak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Tidak ada maling ngomongnya anak, nak nanti gantiin bapak ya nak. Bapak ini keluar masuk penjara udah sembilan kali. Kamu nanti harus bisa ngerampok. Tidak ada. Tidak ada. Kabur dari majikan itu baik apa jelek? Ada yang pernah? saya ulang, saya ulang. Maka tadi dihimbau. Orang yang kabur itu jika sadar kalau yang dilakukan itu salah dan berbahaya, maka pasti dia pesennya sama teman-temannya, kamu jangan tiru saya, jangan kabur kayak saya. Terpaksa, Pak. Oke, oke, oke, saya ulang. Nah, kan karena bilang terpaksa, berarti kan hatinya sendiri mengatakan bahwa itu salah. Salah, lacur, ngerti bedengge lu bedengge itu dia ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah ngerti bingit bukan sekedar ngerti ngerti bingit karena pelacur itu tahu yang dilakukan salah maka tidak ada pelacur yang ingin anak perempuannya jadi pelacur Gak ada pelacur ngomongin anak perempuannya Duk, besok ngerti ibunya duk Ibu ini pelacur sukses Semalam ibu bisa ngandangin burung 25 dan kamu nanti jualan kerutonya harus lebih laris. Kok kroto? Ya pakan manuk. Gak ada. Karena dia sadar yang dilakukan itu jelek. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dikerjakan itu salah. Oleh karenanya orang melakukan kejahatan itu pasti nggak ingin diketahui orang lain, pasti sembunyi-sembunyi sehingga nggak ada koruptor mengadakan konferensi pers masa ada koruptor konferensi pers di syuting semua televisi nasional 65 persen nah kami garap bersama kroni-kroni kami nggak ada pencuri bilang-bilang nggak ada mbak semalam kehilangan HP mbak aku tuh yang ngambil nggak sehingga koruptor, penjahat, pencuri itu simbolnya apa? tikus Tikus itu melakukan kejahatan kalau nggak ada orang. Kalau lagi ada orang dia kayak kayak nggak butuh apa-apa. Riwa-riwi, mondar mandir, seliwar seliwar kayak nggak butuh apa-apa. Tapi begitu ada kesempatan nggak ada orang, kabel-kabel dimbat. Padahal tuh tikus nggak doyan kabel. Coba jadi kan kayak gitu tuh. Riwa-riwi, riwa-riwi ini kita kadang mau ini. Iya, Orangnya juga ikut ketawa. Nggak apa-apa, kita nyopet amal kebaikan. Amin Allahumma. Oke, okay, sebaliknya orang yang melakukan kebaikan karena itu cocok dengan kata hatinya, itu malah maunya kepingin diketahui orang lain. Ini pengajian bisa jalan itu karena jasa saya. Kalau nggak ada saya ya nggak mungkin. Maksudnya kayak gitu. Jangan heran kalau ada orang jadi imam sholat jamaah di fase-fasein. Takbir aja wah medeni wong an. Waduh, eh, penyakitnya orang melakukan amal kebaikan itu adalah ria ujub sum'ah jangan heran kalau ada orang jadi imam buah di fase fase goblok sampai injilnya dia ke otak-otak itu otak penyakit orang melakukan amal kebaikan itu adalah pamer sehingga Imam Ghazali mengatakan halo hati itu merupakan key position. Ini kerjaan yang luar negeri kok. Ini kayaknya dibalik ini aneh ini. Posisi kunci penentu baik dan tidaknya manusia. Karenanya di hatimu ada cermin. Malah ngingeti banser. Kebancer nang 5 menit ganti. Setahu saya, kalau presiden lagi sambutan itu yang pengawal di belakang itu kayak patung. Sampai presiden selesai pidato yang nggak ganti-ganti. Saya tak tantang kuat-kuatan apa aku. Halo. Di dalam hatimu ada cermin. Ketika cermin di hatimu itu engkau bersihkan dengan apa? Dengan berzikir, beristighfar, bersolawat, dengan baca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal sholih. Itu untuk membersihkan membersihkan cermin di hati. Ketika sudah bersih, maka cermin itu akan jadi bening. Semakin dibersihkan, semakin bening, semakin bening, semakin bening, semakin memantulkan cahaya Allah cemerlang. Kemana mantulnya cahaya tadi? Ke sekujur tubuh. Ketika mantul di mata, karena pantulan cahaya Allah tadi, maka matamu. Ini kan bahasa Indonesia. Coba ngomong matamu dulu. Terus no. ini. Aku bahasa Indonesia Matamu akan menjadi mata yang baik mata yang senang melihat keindahan alam ciptaan Allah diambil ilmu dan hikmahnya mata yang senang untuk baca Al-Quran baca buku mutola'ah kitab mengkaji kitab mata yang senang melek tidak ngaji ini dia melek betah kenapa pantulan cahaya tadi tapi kalau mat kata itu. Tidak kena pantulan cahaya Allah akan menjadi gelap sehingga matamu ya gelap, gelap. Jadi pakai baca Al-Quran yang belereng, tiga mau kitab yo sepet, tidak melek ngaji ini yo perih. Lihat keindahan alam ciptaan Allah ngeras, nggak boleh nginceng wong adus. Cipto. Mohon ini kan lagi musim. Orang baca Al-Quran yang begitu gede, hurufnya besar-besar, Qurannya lebar, tulisannya gede-gede, tapi tidak cetak. Tidak cetak ya, tidak cetak ya. Tidak kelihatan, padahal itu Quran lebar, tulisannya gede-gede, nggak jelas. Sedangkan HP yang begitu kecil, tulisannya renik, cok, cili-cili, itu yang WhatsApp, yang BBM, yang Facebook, yang Twitter, yang macam-macam itu kecil-kecil tulisannya, tapi jelas. Sampai udah kasih pengajian aja masih kober, chatting masih kober WhatsApp. Kenapa ketika pakai baca Al-Quran kok nggak kelihatan pakai baca tulisan di HP yang kecil-kecil kok kelihatan karena nggak ada pantulan cahaya Allah itu mata bahasa Inggrisnya dinamakan lebih. cepat. meskipun melorok tapi orang ketok halo tuh yang sebelah sana tuh mau Al-Quran gak ketok tapi ini film belum apa pengalaman homi abi koncoku ini mata-mata yang error itu mata yang